وسلم على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan marilah kita bersama-sama mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiryaqil aghyar miftah babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar عدد نعم الله وإقباله Hadis yang akan kita baca permulaan hadis yang akan kita baca pada malam ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang bunyinya innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitana khuliqa minan nar wa innama tutfa'un naru bil ma' fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda artinya sesungguhnya marah itu adalah daripada setan atau pengaruh daripada setan atau dorongan daripada setan. Sedang setan itu tercipta daripada api. Dan api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Karenanya apabila salah seorang di antara kamu marah, maka hendaknya ia mengambil air wudhu, mengambil air sembahyang dalam hadis yang lain maka hendaknya ia mandi maksudnya mengurangi tekanan marah yang asalnya dari setan dan yang asalnya daripada api itu perintah ini atau anjuran Rasulullah SAW patut kita indahkan sebab banyak di antara kita marah disengaja atau tidak disengaja menatap suatu kejadian lalu dia marah dia dalam marah dia tidak bisa mengekang hawa nafsu akhirnya atau kata-kata yang berlebih-lebihan diucapkan akhirnya dia menyesal atau dia pukul orang dia menyesal akhirnya dan tidak ada akibat dari marah kecuali penyesalan begitu kata ahli tasawuf jadi kalau marah ini ditinjau dari segi ilmu tasawuf maka katanya marah adalah satu adegan yang menimpa seorang dan akibatnya dia menyesal. Karenanya kalau salah seorang di antara kita marah, hendaknya dia wudhu. Paling tidak dia wudhu. Kalau bisa mandi lebih baik. Kalau tidak bisa, dia diem. Faliyaskut. Ida ghadiba ahadukum faliyaskut. Artinya kalau salah seorang di antara kamu tengah marah, jangan berbicara sebab emosi bergerak kalau emosi bergerak, akal tidak bergerak. Hadis yang kedua. Juga riwayat Ahmad. Inna ahabba ibadillahi ilallah ansahuhum li'ibadih. Hamba-hamba Allah ini banyak. Tapi yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak memberi nasihat kepada hamba-hamba Allah yang lain yang paling ikhlas, yang paling jujur dalam memberikan nasihat-nasihat kepada orang lain. Maksudnya menyebarkan suatu nasihat supaya temannya atau orang muslim yang lain ini lebih baik keadaannya daripada sebelum ia dinasehati Itu paling dicintai oleh Allah. Karenanya kita semua ini harus berlomba-lomba menjadi seorang muslim yang paling banyak memberi nasihat atau memberi mengikhlaskan sesuatu kepada sesama muslim supaya kita termasuk orang yang paling dicintai oleh Allah SWT. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ad-din an-nasihat." Agama Islam ini bertegak tertegak atas dasar nasihat menasehati, tegur menegur. Tapi caranya harus indah dan baik. Kalau sudah caranya baik, maka cukup kita melaksanakan tugas nasihat sebagai muslim kepada sesama kita muslim hadis diriwayatkan ad-dailami ini berbunyi inna arwah arwahal mu'minina fis yang sabi'ah yanzuruna ila manazilihim fil jannah roh-roh para orang yang beriman berkumpul di langit yang ketujuh arwah kaum mukminin yang dikumpulkan oleh Allah di langit ketujuh itu masing-masing melihat tempat-tempatnya dari sorga di sini tafsiran al mukminin siapa mukminin ini sebab ada hadis yang lain mengatakan kaum mukminin ini arwahnya berkumpul di sumur jam-jam saya tidak mengerti sampai di mana kekuatan hadis itu tapi ada yang mengatakan dia di sumur zam-zam kalau ada yang mengatakan di sumur jam-jam dan dia juga mukmin ada hadis riwayat Dailami yang mengatakan dia di atas langit di puncak langit ketujuh dan di dalam suasana dia melihat tempat-tempat masing-masing dari sorga maka saya kira yaitu barangkali yang syahid atau yang aulia atau yang tingkatnya tidak tingkat biasa bisa saja dan Allah memberikan kemurahannya kepada siapa yang dia sukai nabi misalnya para nabi ada yang dijadikan paling mulianya nabi tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd ada seorang mukmin mati rohnya di dunia ada naik di langit dibukakan pintu langit ada yang di pintu langit sampai ke tujuh tentu tingkat masing-masing berlainan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibukakan pintu dalam hadis yang saya baca yang akan saya baca ini adalah riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu faman istata'a minkum an yutila fal falyaf'al nanti umatku di hari kiamat ini akan dipanggil dan masing-masing ada tanda-tanda cahaya cahaya tentang apa itu bekas-bekas wudhu jadi dalam anggota-anggota wudhu nanti tangan kita ini seperti menyala gitu. Seperti lampu neon yang kena wudhu ini lebih lebih banyak cahayanya. Karena itu kata Rasulullah SAW Kalau salah seorang di antara kamu bisa melebihi batas wudhu Kalau tangan jangan dipas sampai siku sini Tambahlah sedikit Nanti ini nanti dari hari kiamat terlihat seperti muhajjal muhajjal itu um, diumpamakan oleh Rasulullah SAW kuda hitam kakinya putih atau kuda putih kakinya hitam yang kelihatan kontras dan itu umatku kata Rasulullah SAW nanti kita ini akan dipanggil di hari kiamat masing-masing anggota wudhunya nyala jadi jangan dipas di sini lebihkan sedikit sini. ini dilebihkan di sini kaki sebagai sini jangan mengusap cuma satu dua tiga helai rambut tapi usaplah semua telinga itu nanti ada persenannya ada keistimewaannya nanti di hari kiamat nah ini hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim hadis ini sahih bahkan lebih dari sahih ini hadis muttafaqun alaih tidak ada satu ulama yang mencacat hadis ini aklamasi mengatakan hadis ini sahih maksud Rasulullah SAW yang tersirat maksud Rasulullah SAW dari hadis ini hei umatku lebihkanlah anggota wudhumu tempat yang agak tinggi sedikit kaki jangan dipas mata kaki angkatan sedikit lagi itu nanti ada hasilnya bagimu أهل الجنة لا يحتاجون إلى العلماء في الجنة وذلك أنهم يزورون الله تعالى في كل جمعة فيقول لهم تمنوا علي ما شئتم فيلتفتون إلى العلماء فيقولون ماذا نتمنى فيقولون تمنوا عليه كذا وكذا فهم يحتاجون إليهم في الجنة كما يحتاجون إليهم في الدنيا hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir hadis ini masih perlu kita selidiki lagi sampai di mana kekuatan hadis ini tafsirnya hadis ini begini nanti kata dia penghuni jannah itu masih tetap membutuhkan para ulama karena apa? karena nanti ahli jannah itu nanti akan seperti sowan kepada Allah seperti ziarah duyun-duyun pergi kepada Allah lalu Allah bersabda kepada mereka Allah berfirman kepada mereka hei hamba-hambaku apa keinginanku apa keinginanmu mintalah aku akan uh, penuhi mereka tidak tahu apa yang mesti mereka sampaikan kepada Allah mereka menoleh kepada para ulama hei para ulama apa gerangan yang mesti kita minta daripada Allah para ulama bilang mintalah ini ini ini ini maka mereka sampaikan kepada kita. jadi kata Rasulullah SAW mereka itu di jannah membutuhkan pada ulama sebagai mereka di dunia memerlukan para ulama. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir daripada Jabir ibnu Abdullah. Barangkali baru kali ini saya membaca hadis ini, tapi perlu juga ditinjau sanatnya dan sahihnya. Ya walaupun ini tidak mustahil, sebab menurut hadis-hadis yang lain bahwa di akhirat itu nanti orang itu seperti di dunia saling sambang menyambang eh, ziarah menziarahi seperti kita sama famili kita di dunia juga mungkin apa orang-orang yang kita kenal di dunia kita kenal di akhirat. Guru-guru kita di dunia mungkin kita kenal mereka di akhirat. Kalau sama-sama masuk surga, insya Allah. Inna ahlal ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Wa inna awwal ahlil jannati dukulan al jannah ahlul ma'ruf. Orang yang sering mengerjakan kebaikan di dunia itu nanti juga begitu di akhirat dan orang yang pertama masuk surga ahli surga yang pertama memasukinya adalah orang-orang yang sering berbuat baik kepada orang ma'ruf ma'ruf itu artinya barang yang baik seperti orang miskin kita kumpulkan apa-apa untuknya ada orang punya hajat kita datang kita bantu ada orang sudah waktunya kita ikut kawinkan ada janda kita bantu ada yatim kita pungut kita piara dan sebagainya ini namanya halal ma'ruf. Antara dua orang muslim berkelahi kita akorkan, ini ma'ruf. Orang-orang seperti inilah nanti akan masuk surga lebih dahulu. Ya mungkin karena itu dianggap jasa. Jasa yang betul-betul berbobot. Sebab ini masyarakat tanpa ahlil ma'ruf akan kacau. Siapa yang amar ma'ruf nahi mungkar? Siapa yang mengakorkan orang yang berkelahi? Siapa yang ziarah orang sakit? Siapa yang kalau tidak ahli ma'ruf? Jadi karena itu saudara-saudara, marilah kita semua ini jadi ahli ma'ruf. Inna awwala ma yujaza bihil abdul mu'minu ba'da mautihi an yufara li jami'i man tabi'a janazata. Pertama balasan Allah kepada seorang mukmin yang meninggal dunia sesudah dia meninggal pertama-tama Allah mengampuni orang yang mengikuti jenazahnya coba bayangkan saja. jadi kita sebagai mukmin ini bisa mensyafaati artinya kita ini nanti kalau disembayangi oleh orang banyak Allah SWT tidak membiarkan orang yang datang ngusung jenazah kita ini tidak diupai dan kita tidak dianggap oleh Allah Swt sesuatu makhluk yang dimuliakan walaupun karamna bani Adam tidak bahkan pertama-tama sudah pulang dari kuburan ini Allah Ta'ala akan menunjukkan kemurahnya ini orang-orang yang ikut diampuni hei malaik, malaikatku am, tulislah pengampunan kepada yang hadir jenazahnya si A hadir jenazahnya si B dan sebagainya ini saudara-saudara suatu kehormatan bagi yang mati dan kehormatan pula bagi yang ikut jenazah tapi ingat ikut jenazah karena Allah karena dia nanti dia mengampuni tapi kalau ke jenazah karena satu dan lain hal itu tidak termasuk dalam bab ini Al Hasan Al Basri waktu mati salah seorang aulia dan ulama dia tidak hadir jenazah satu Madinah bertanya mana Hasan Al Basri kok tidak hadir satu Madinah keluar semuanya ratusan ribu keluar Hasan Al Basri tidak kelihatan Akhirnya salah seorang dari murid-muridnya tanya, "Ya Hasan, kenapa tadi tidak kelihatan di dalam jenazah?" "Oh iya, saya mau keluar, tidak ada niat ya. Belum mantep kompasnya niatku ini. Jadi aku tidak keluar." Yang mati ini orang ulama dan aulia, Malik bin Dinar misalnya. Tapi itu masalah masalah niat. Sebab kalau niatnya tidak cocok ke alamat Allah yang kepadanya kita sholat, kepadanya kita sunusuk, maka tidak ada refleksi, tidak ada pantulan dari dia. Berupa malfirah, berupa rahmah, berupa barokah, itu kalau cocok. Dan yang mati mukmin. Kalau kita ngantarkan jenazahnya orang kafir, tidak ada itu, tidak termasuk. Ya. Hadis berikutnya diriwayatkan oleh Tabarani daripada Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, inna buyutallah fil ardi al masajid wa inna haqqan 'ala Allah an yukrima man zarahu fiha bahwa rumah-rumah Allah di dunia ini adalah masjid-masjid ini ini dianggap rumahnya Allah bukan rumah berarti letterlet dia manggon di sini tidak rumah simbolik di mana orang yang masuk di ruangan ini tentu dia akan beribadah kepada Allah itu karenanya dinamakan rumah Allah bukan tempat tinggalnya Allah lillahi ma fis samawat wa ma fil ard ini semua miliknya dia ini jagat raya ini tapi ini tempat yang kecil segini batasnya ini adalah simbol ibadah pada Allah jadi orang yang masuk bangunan ini pasti untuk ibadah dinamakan rumahnya Allah lantas apa? lantas Allah SWT memastikan bagi tiap orang yang mengunjungi tempat seperti ini tentu untuk ibadah kalau untuk rokokan di masjid untuk main sekak di masjid untuk ngomong-ngomong gunem orang di masjid lain ini tidak termasuk dalam ini wa inna haqqan 'ala Allah an yukrima Allah akan menjamu kok munggo saudara punya rumah ada tamu saudara akan jamu kopi teh makan kerupuk apa itu ini nanti jamuannya Allah berupa tadi yang saya sebut rahmatnya rezekinya ditambah ketenangannya ditambah pikirannya lebih ayem dan seterusnya dan seterusnya ini berkat etikaf di masjid berkat duduk di masjid berkat sholat jamaah di masjid ini rumah Allah dalam arti kata itulah yang Rasulullah SAW berkatakan berkata Allah akan memberi jamuan yukrimah akan memurahkan tangannya kepada yang ziarah tempat ini apalagi Masjidil Haram apalagi Masjidil Madinah apalagi Masjidil Aqsa yang sekarang masih ditawan oleh Bani Israel Yahudi itu masjid-masjid yang mempunyai sejarah sejak sebelum ada makhluk gena yang resepsionis di dunia Masjidil Haram sudah ada jadi bola bumi ini sudah tidak menganga lagi dari menjadi api sudah ada Masjidil Haram. Inna awwala baitin wudi'a linnas nas lalladzi bi Bakkah. Pertama rumah yang dibangun untuk tempat ibadah bagi seluruh umat manusia adalah yang di Mekah itu. Tahu apa keistimewaannya? Keistimewaannya kalau saudara sholat di situ satu kali sholat Jumat misalnya direkan seratus ribu kali sholat Jumat seratus ribu kali jadi artinya saudara harus sholat jumat ini berapa ratus tahun itu kalau sholat asar sekali jamaah kereken seratus ribu kali sholat asar berarti tiga ratus tahun lebih asar itu asar seratus ribu kali itu meh tiga ratus berapa puluh tahun lah umur kita ini belum tentu lima tahun lagi jadi untung masjid ini bagaimana belum tentu kalau niat saudara baik mungkin masjid ini juga tapi tidak seperti itu tentu. Diganda oleh Allah sampai 700 kali. Walaupun gitu 700 kali itu tidak sem tidak sembarang persenan kalau saudara dapat sholat Jumat di Masjid Bangil ini diganda 700 kali oleh Allah karena saudara ikhlas, karena saudara khusyuk, karena saudara mendengar khatib dan sebagainya. Untung 700 kali. Inna buyutallahi fil ardil masajid. Inna sadaqata sirri tutfi'u ghababar rabb wa inna silatar rahim تزيد في العمر وإن صنائع المعروف تقي مصارع السوء وإن قول لا إله إلا الله تدفع عن قائلها تسعة وتسعين بابا من البلاء أدناها الهم رواه ابن عساكر عن ابن عباس dia bilang sedekah yang dirahasiakan Rasulullah SAW sabda sedekah yang dirahasiakan memadamkan marahnya Allah So kadang-kadang Allah marah. Karena apa? Karena kesalahan kita. Karena dosa yang kita buat. Dosa yang kita rencanakan, yang kita sengaja. Bisa saja. Tetapi lantas kita ingat sedekah secara rahasia. Ini kadangkala kalau tepat mematikan kemarahan Allah. Diampunilah kita kepada Allah oleh Allah. Wa inna silatar rahim menghubungi kekeluargaan, menghubungkan kekeluargaan atau menghubungi keluarga menambah dalam umur kita. Bukan menambah jam dan harinya, saat itu sudah dipastikan ajal kita, tapi menambah nilainya umur, menambah barokahnya umur seperti mana yang saya pernah bicarakan pada majelis sebelum ini. Umur kita kadang-kadang cuma 40 tahun, tetapi 40 tahun itu cukup kita sudah kerjakan banyak, sudah bisa bangun masjid, sudah bisa bangun rumah yatim sudah sedekah sudah pergi haji sudah ngajikan ibu sudah bawa istri dan anak ini semuanya berapa nilainya itu jadi saudara-saudara ini kata Rasulullah SAW silaturahim tuzidul umur wa inna sana'i al ma'ruf perbuatan yang baik menjaga kita mati su'al khatimah jadi ada masari su kadang-kadang kita mati dalam keadaan tidak sempurna tidak senonoh, tidak pantas. Ini perbuatan baik menutup kemungkinan atau memperkecil kemungkinan itu. Dan akhirnya kata Rasulullah SAW, "Qaula la ilaha illallah tadfa'u an qailiha." Dan orang yang mengucapkan la ilaha illallah atau perkataan atau kalimat la ilaha illallah akan menolak pengucapnya dari 99 pintu dari balak paling kecil sumpek sumpek ini sebetulnya termasuk balak yang paling kecil kata Rasulullah SAW 99 pintu balak tertutup karena anda mengucapkan la ilaha illallah bagaimana saudara-saudara murah apa tidak Allah Ta'ala ini cuma mengucapkan la ilaha illallah tapi saudara kalau bahas ini secara filsafat ini la ilaha illallah kalimat-kalimat dari langit dari Allah dan tiap lam seperti lam itu seperti sarung sarungnya pedang seperti kepompong itu kepompong isinya nur saudara kelihatan cuma la, lam alif alif lam ha alif lam alif alif lam lam ha itu kelihatannya itu tulisan lam ha dalam itu tulisan ada nur kalau saudara ucapkan itu keluar itu nur dan memantul kepada saudara bagaimana tidak menyebabkan padangnya hati tetapi syirik tidak ada nur. Syirik itu arus seperti strom. Melemahkan itu. Jadi saudara kalau di strom bisa sakit, bisa mati kalau keras. Kalau syirik mati. Kalau dosa strom. Kalau la ilaha illallah nur. Itu sebabnya membicarakan la ilaha illallah begitu saja tapi dengan ikhlas dengan mengerti maknanya yaitu tiada Tuhan yang disembah yang pantas disembah yang pantas kita sujudi yang pantas kita muhuni yang pantas kita cintai yang pantas kita syukuri illallah kecuali Allah itu resepkan resepkan 99 pintu balak tertutup Bagaimana kalau saudara ucapkan 100 kali? Bagaimana kalau saudara nganggur datang jam 10 pagi di masjid sini Jumat baca 1000 kali? Sampai ada ulama yang berdasarkan hadis barang siapa yang membaca 70 ribu kali la ilaha illallah la ilaha illallah niat membeli dirinya daripada api neraka Allah Ta'ala menerima pembelian nebus diri dari api neraka saudara-saudara La ilaha illallah ada jenisnya. Ada satu la ilaha illallah rangkaian kalimat, susunan kalimat la ilaha illallah yang dibaca, yang dibawa oleh Rasulullah SAW daripada Allah khusus untuk doanya orang sumpah yang miskin sumpah yang anaknya sakit yang istrinya sakit yang dia sendiri sakit yang dia membayangkan ketakutan dan itu dan ini obatnya adalah ini yang akan saya baca dan mari kita baca bersama لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم sekarang sekarang kita pindah kepada saya kira ini hadis cukup dibaca sampai sekarang sekian kita akan pindah kepada hadis yang mem, memberitakan tentang hari kiamat بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد سبد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بين يدي الساعة سنين خداع يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة qala al-fasiq yatakallam fi al ammah hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la At-Tahawi dalam kitabnya Mushkil al-Athar diriwayatkan pula oleh At-Tabarani dalam kitabnya Al-Awsat daripada hadis Anas bin Malik artinya nanti di waktu pra hari kiamat ada tahun-tahun yang mengelabui manusia ada beberapa tahun mengelabui mata umat manusia membingungkan membingungkan mengkaburkan manusia seorang yang jeragan bohong dipercaya al-kadzab dipercaya orang sebaliknya orang yang jujur tidak dipercaya orang orang yang amanat menjadi khain malah orang yang khianat dititipi barang-barangnya orang berapa kekayaan diserahkan kepada orang-orang yang khianat sedang orang yang amin yang yang amanat menjadi khianat ketularan wa yatakallamu orang-orang yang tidak mempunyai sejarah tidak dikenal ilmunya tidak dikenal akhlaknya tahu-tahu muncul berbicara tentang keadaan umat Seperti Reagan, seorang bekas koboi bicara tentang hak-hak asasi manusia. Dan banyak. Saudara bisa kira-kira sendiri. Orang yang tidak pernah dikenal, tahu-tahu dia bicara tentang hak asasi, kemanusiaannya manusia, ini begitu, ini begitu. Akhirnya dunia ini kelihatan bahwa ini sudah hampir masa kesudahannya. Saudara-saudara, ini hadis banyak terjadi. Sekarang orang yang jujur tidak mempunyai tempat. Orang yang khianat, yang pandai berbicara muncul. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, apa artinya ruwaibidah? Ruwaibidah itu orang yang tidak pernah di, tidak prono, tidak pernah dikenal orang. Begitu cepat dia muncul sebagaimana dalam hadis yang lain daripada hadis Auf ibnu Malik mengatakan muncul lalu dia mengatur umat manusia dan mati. padahal apa yang dikatakan dia mengatur merusak sebenarnya banyak kita lihat di Timur Tengah yang mengatakan dia pemimpin Mesir misalnya merusak lebih banyak daripada mengatur Mesir itu mestinya tidak begini hancur karena Bibah muncul di kekuasaan sana lalu dia berbuat semaunya Yahudi dimasukkan ke dalam negeri itu Israel dibombong, dirangkul, akhirnya rusak dunia ini. Jadi hadis ini sudah banyak kita lihat. Orang yang jujur sudah terkenal jujur malah disingkirkan, tidak boleh dapat. Malah dipenjarakan kadang-kadang. Supaya betul-betul sah bahwa dia disingkirkan, dipenjarakan. Kalau ditanya kenapa dipenjarakan? Diamankan. Jadi ini bohong semua ini ya ini tadi yang dikatakan orang yang bohong malah punya gudang bohong dipercaya orang menangkap orang dia bilang saya amankan dia buat segala kecabulan dan porno melukis gambar telanjang dan lain-lainnya ditanya orang dia bilang ini seni walhasil kalau saudara betul-betul teliti saudara akan katakan ya Allah Allah masalli ala Muhammad wa ali Muhammad ini hadis sudah terjadi sekarang sudah terjadi yang radilah diganti jadi jadikan fadilah membasmi katanya dia itu membersihkan Israel mencaplok Golan dia bilang saya mengejar orang pemberontak bukan negerinya bukan apa-apanya ini sekarang terjadi di dunia kita hendaknya terus sadar dan waspada kata orang Jawa ingat selalu kepada Allah ingat selalu kepada apa yang menjadi kewajibanmu wahai muslim jangan sampai ada yang sembrono terhadap kewajibannya. Hadis yang kedua. Hari kiamat tidak akan timbul, tidak akan terbit kata Rasulullah SAW melainkan sampai perbuatan yang mesum akan tersebar luas kurang apa di zaman ini saudara-saudara perbuatan mesum di Eropa, di Amerika ada gereja namanya gereja liwak the church of homosexual terang-terangan gereja buat persetubuhan laki sama laki homoseksual terang-terangan dipekerjakan itu dan terang-terangan orang memiara anjing orang memiara macam-macam di Eropa sampai mereka itu Allah SWT sudah saya kira dekat kutukan Allah kepada mereka akan memusnahkan mereka seperti memusnahkan umat-umat dahulu cuma tidak dengan siksa total tapi dengan merosot sebab mereka tidak melahirkan perempuannya, lakinya dikasih hobi oleh Allah miara binatang. Dan sekarang ada lagi cerita lebih baru lagi dalam majalah yang paling baru, mereka sekarang beli golean besar dijadikan anak. Dipanggilkan baby sitter dan apa penjaga anak ditaruh seperti disediakan kamar dia bayangkan bahwa ini anak padahal golean walayat ini terjadi di Amerika sudah apa ini? Kebudayaan apa? Ke, keaturan apa ini? Saya tidak mengerti. Orang sekarang mau kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Mereka tutupi. Dan saudara, jangan ikut menutupi. Kita mau tutup gadis. Katanya kamu kurung itu gadis. Dibalik, diputer. Katanya gadis ini dimatikan pikirannya. Disuruh kudungan. Padahal kudungan ini menghormat, menjaga. Jangan sampai ada hal-hal negatif. Itu malah dianggapnya suatu yang biadab nanti saya akan ceritakan kalau saudara baca dari majalah-majalah yang timbul dari Prancis yang terbit di di Eropa saudara akan heran dan semua saudara akan katakan betul apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dia bilang sampai ini kemesuman menyebar luas kedua dan manusia menjadi bakhil bakhil itu artinya Eh, apa ya pakai ya? kalau bahasa Jawa Tengah cetil kikir ya dan orang yang amanat menjadi khianat tadinya amanat bisa khianat wa yakhunul amin wa yu'tamanul kha'in adapun orang yang sudah ahli khianat dipercayai orang wa tahlikul wu'ul wa tuhut Wa'ul itu asalnya wa'al. Wa'al itu menjangan laki-laki. Tapi di sini maksudnya orang laki-laki yang bersopan, bermolar, moral habis mati. Tidak mempunyai nama lagi, dipenjarakan, dibunuh, dihimpit, diracun dan sebagainya. Tapi akhirnya tawharut tuhud. Tuhud itu manusia bawahan. Manusia yang biasanya tidak dikenal orang, manusia yang biasanya sudah bejat itu nanti yang timbul. Rasulullah ditanya, "Wa mal ya Rasulullah?" ومتحود الوعول وجوه الناس وأشرافهم والتحود الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم Saudara-saudara, saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat sekarang pada banyak penguasa-penguasa di dunia, umumnya orang yang seperti mana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Karena hari kiamat sudah dekat. Sekarang kita akan pindah tentang bab pemberitaan Rasulullah SAW tentang gejala-gejala komunisme. Coba sampai di sini Rasulullah SAW punya hadis-hadis. Dengarlah apa yang dikatakan yang diriwayatkan oleh Nuaim ibnu Hamad dalam kitab Al Fitan dan Ibnu Asakir dalam tarikhnya dalam hadis Abdullah ibnu Amr ibn Al As An Rasulullah SAW bersabda lan tatakaffa'u bi khair mastaghna ahlu badwikum an ahli hadarikum wa la yasugannahum sinun hatta yakunu ma'akum fid diyar wa la tamtani'u minhum likathrati ma yasiru 'alaykum minhum يقولون طالما جعنا وشبعتم وطالما شقينا ونعمتم فواسونا اليوم Saudara-saudara mesti tahu apa komunisme. Komunisme itu ingin membagi rata. Jadi punyamu, punyaku, punyaku, punyamu. Itu namanya al-musyarakah, commune. Dulu kata Rasulullah SAW, kamu tidak akan berasa apa-apa selama orang-orang yang di gunung-gunung, orang-orang di desa-desa tetap berada di tempatnya. Tetapi satu waktu mereka akan turun ke kota-kota. Mereka akan mengetahui bahwa kamu sudah mewah-mewahan, sudah senang-senangan. Lantas mereka merasa dengki. Dengki ini minta supaya lantas mendorong mereka untuk meminta apa yang ada pada kamu semua di kota-kota besar. Dan inilah sebenarnya yang dikerjakan oleh Karl Marx terhadap kaum kapitalis. Kaum kapitalis di zaman Karl Marx mewah, memperkosa hak buruh sehingga anak-anak di bawah umur dikerjakan, suruh nalik kapal di Sungai Thames di England, disuruh itu disuruh ini, akhirnya dia merasa dendam. Dia itu asal daripada orang Jerman. Akhirnya dia ngundang orang-orang minta hak seperti majikan. Akhirnya minta haknya majikan itu dibagi. Akhirnya pabrik-pabriknya majikan mau dirampok dan seterusnya dan seterusnya. Ini permulaan komunis sudah disinyalir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hada was asyuyyin daripada kaum buruh yang tadinya dari tempat-tempat permulaan komunis sudah disinyalir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hada was asyuyyin daripada kaum buruh yang tadinya dari tempat-tempat di mana mereka terus miskin dan lapar dan inilah permintaan hari-hari di mana mereka muncul sebelum manifesto komunis tahun 1834 itu mereka dalam keadaan lapar dan miskin lantas datang Karl Marx menuntut dunia adalah buruh dan kita milik memiliki dunia sebab dunia perlu buruh ini asal mulanya minta hak kadang-kadang tidak mau bekerja ini Poland berkelainya karena buruh muncul pemerintahnya yang juga komunis kewalahan berkelahi di dalam min mati tanda-tanda hari kiamat saudara ada lagi hadis yang mengisyaratkan bahwa nanti akhir zaman akan banyak anak haram yaksuru awladu zina juga Rasulullah SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dari hadis Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW berkata, bersabda, "Min a'lamis sa'ah an yakuna al-waladu ghaidha wal maqru ghaidha wa an al ashrar faidha." Katanya tanda-tanda hari kiamat. Anak itu marah menyebabkan orang tuanya mangkel, marah. Kalau anak halal orang tuanya girang. Tapi ini anak yang tidak sah atau dilekatkan kepadanya oleh orang yang melahirkan dia merasa jengkel dan atau karena ini anak tidak hal tidak halal maka kalau besar menjadi menjadi marahnya orang tua menjadi jengkelnya orang tua dan hujan malah membawa panas ini saya kira belum sampai kita waktunya di sini wa ini asyrar ini orang-orang yang jahat yang biadab-biadab ini nanti mumbul berkemunculan di mana-mana seperti cendawan di musim hujan. Wa min a'lamis sa'ah yak an yakthura auladu zina. Tanda-tanda hari kiamat nanti anak-anak zina ini, anak hasil zina banyak. Saudara-saudara, setelah ada komunisme di Soviet sampai membawa pikiran-pikiran daripada filsafat-filsafat brengsek ala Sartre dan Simon de Beauvoir masalah-masalah Fichte dan Nietzsche ini sekarang free sex ini sudah bukan di Soviet saja di Eropa sampai negeri Belanda sampai Perancis sudah tidak ada tidak ada kewajiban atau kesopanan kawin masing-masing boleh kawin asal suka sama suka begitu free sex ya sudah dengan sendirinya itu anak haram berkemunculan di sana sampai Rasulullah SAW ditanya Katanya nanti kalau sudah demikian akan turun bala. Bagaimana ya Rasulullah? Kita akan celaka. Masih ada orang-orang yang baik di tengah-tengah kita. Ya, walaupun yang baik ada, tetapi kalau sudah al khabas sudah mumbul, anak-anak zina sudah begitu banyak, kamu juga tidak mungkin selamat. Semua bakal kena. belah. Lah ini sekarang hampir merata. Mudah-mudahan di Indonesia belum atau tidak sama sekali tapi yang sudah jelas di negeri-negeri di luar Indonesia tabarakallah rabbul alamin sudah luar biasa Masya Allah Na'udzubillah min dalik sekarang pemberitaan Rasulullah SAW tentang Rusia dan permusuhannya Rusia dengan Barat dengar apa hadisnya Rasulullah SAW berkata riwayat Ahmad Abu Dawud Ibnu Majah Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Al Hakim dalam sahihnya dari hadis di Mihmar salah seorang daripada sahabat Rasulullah SAW dia bilang saya dengar Rasulullah SAW bersabda tusalihuna rum aminan hatta taghzuna antum wahum aduan min waraihim fatunsarun wa taghnamun wa tansarifun al hadith Katanya nanti kamu orang wahai kaum muslimin akan akor dengan barat. Lantas sesudah itu nanti kamu bersama barat ini akan memerangi lawan di balik, di balik mereka itu. Lantas kamu menang dan kamu dapat sesuatu yang kamu rebut kembali sebagai hasil perang. Saudara-saudara, sekarang kaum muslimin umumnya pro barat, pro Rum, pro Amerika, khususnya di Timur Tengah. Apa maksudnya Amerika menggiring orang-orang yang negara-negara yang di bawah uh, naungannya ini untuk memerangi Soviet nanti? Dan tidak burung, tidak mungkin burung peperangan dengan Soviet, sebab senjatanya sudah dipersiapkan oleh dua belah pihak. Jadi akornya orang-orang Islam atau kebanyakan umat Islam dengan Amerika dengan perjanjian-perjanjian yang diadakan dengan Inggris, dengan Amerika oleh Arab misalnya itu semuanya adalah persiapan untuk memerangi musuh mereka bersama yaitu yaitu Soviet. Saudara-saudara, sekarang kalau dikatakan Amerika, Amerika tidak mempunyai musuh yang paling jahat kecuali Soviet. Jadi kalau kita pergi ke Rum, ke pihak Rum Barat, maka kita pasti akan melawan Timur. Karena itu Allah SWT dalam Al-Quran sudah menggariskan politik umat Islam La syarqiyatin wa la gharbiyah A'udhu billah minasyaitanir rajim Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal al-masyriqi wal maghrib Bukanlah suatu kebaikan dan keuntungan Kalau kamu wahai kaum muslimin mengarahkan wajahmu Mengkiblatkan politikmu ke arah timur atau ke arah barat Kebetulan timur dan barat hari-hari ini adalah nama simbolik buat Soviet komunis dan Amerika kapitalis lalu Allah swt melanjutkan walakinnal birra man amana billah kebaikan keuntungan itu adalah kalau kamu beriman kepada Allah dengan malaikatnya dengan kitab-kitabnya dengan nabinya lalu kamu berikan sedekah kepada anak-anak yatim dan sosialmu aturan sampai akhirnya ayat jadi saudara-saudara yang terhormat, ini satu pemberitaan dari Nabi Muhammad SAW tentang pemerintahan Soviet dan permusuhan pemerintahan Soviet itu dengan Barat dan Barat dengan Soviet. Kaum Muslimin, khususnya orang Arab di Timur Tengah, sudah pergi ke Rum, ke pihak Barat, umumnya. Dan sekarang mereka membuat agreement, agreement, eh, perjanjian-perjanjian persahabatan dengan Inggris, dengan Amerika, dengan Perancis dan lain-lainnya untuk apa? Untuk persiapan melawan Soviet. Saudara-saudara, lantas lanjutan hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, lantas sesudah kemenangan Barat atas Rusia sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah SAW itu maka kaum Barat akan mengkhianati umat Islam. Ini lanjutannya Sebab Rasulullah SAW dalam lanjutan hadis ini Rasulullah SAW bilang fatan sarifun hatta tanzilu bimarahin di tulul fayakulu qailun minar rum ghalab salib wa qailun minal muslimin bal balillahu ghalab bainahum بينهم muslim ila salibihim fa'inda فعند ذلك rum الروم lil للملحمة fayaktulun fayuktalun ويكرم الله al-isabah kata katanya nanti kalau sudah ini menang Barat sudah menang bersama kaum muslimin menghadapi Soviet maka kata Rasulullah SAW nanti kamu akan e, melalui satu jalan atau kamu berada di satu tempat yang banyak pegunung-pegunungannya di Tulul lantas salah seorang daripada Rum daripada Barat mengatakan ini sekarang salib yang menang Kata kaum muslimin tidak, tetapi Allah yang menang. Akhirnya ini kata demi kata, akhirnya satu orang muslim pergi kepada salibnya sampai terjadi satu peperangan. Dan disinilah mereka banyak terbunuh dan kaum muslimin dihormat diberi oleh Allah dikaruniai syahadah mati syahid. Ini lanjutan hadis ini. Saudara-saudara, permulaan cekcok dengan Soviet hari-hari ini oleh Amerika sudah kelihatan betul. Wallahu alam apa akhirnya bisa dinamaikan apa me, me, membawa satu malapetaka yang tidak kita inginkan bersama. Wallahu a'lam. Masyarakat Kalau Allah Subhanahu wa taala seorang muslim masih di waktu mati muslim sore harinya sedang menjadi kafir dan waktu sorenya muslim paginya sudah kafir ada kala ia masih sembahyang jamaah di masjid subuh belum matahari terbenam dia sudah kafir dan murtad karena intensifnya itu fitnah karena sistematikanya itu fitnah kadang kalah seorang pemain tidak mempunyai daya tahan tidak ada satu kekebalan yang menjadikan pemain ini kuat karena itu Rasulullah saw Alaihi Wasallam ditanya oleh satu orang Ya Rasulullah, bagaimana kita bisa keluar dari arus fitnah itu dengan selamat? Rasulullah SAW menjawab, yang paling mengerti tentang agamanya, dia selamat dari fitnah. أعلمكم بالدين لا kita. Karena karenanya kalau kita sekarang ingin mempunyai satu kewajiban maka kewajiban pertama adalah mengunjang mendalamkan rasa iman dan tauhid kedua memperdalam pengertian kita tentang Islam dan ajaran Islam sejarah Islam kebudayaan Islam Itulah tugas yang paling penting yang kita lakukan sekarang. Kita kalau perlu membuat satu lane plan dan lane stopper khusus untuk remaja muslim supaya dia tidak diumbang ambing dari segala yang dari barat atau timur agar kita betul-betul menjadi umat lancar iya wala malam kalau ber, kalau perlu kita didik anak kita sejak kecil tentang tarikh Nabi Muhammad SAW apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW setelah dia mengerti apa sebenarnya Islam sebab tanpa pengertian akan Islam kita tetap menaruh diri kita di ambang pintu fana kita meletakkan diri di tepi jurang yang curang, tepi yang curang. tidak lama lagi kita akan dibilas oleh sejarah hanya pengertian kita tentang agama konsekuens konsekuen kita dalam memegang agama itulah yang mungkin dengan takdir Allah atau menyelamatkan kita jadi iman dan tauhid adalah syarat mutlak bagi kekuatan seorang mukmin dan mukmin tanpa iman tidak akan ada kekuatan dan kekuatan iman adalah kekuatan yang langsung daripada Allah kedikdayaan seorang muslim adalah dengan kadar iman dengan kadar kekuatan iman itu ia tidak akan dikalahkan oleh siapapun yang oleh keadaan yang bagaimanapun Al-Quran telah merintis sejarah orang-orang yang beriman berupa para nabi yang diutus oleh Allah dengan tugas menyiapkan mereka itu tidak sampai kalah arus gelombang yang naik dan turun mereka tetap bersama dengan Allah waktu Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Firaun umat Nabi Musa melihat Firaun sudah hampir mencapai berapa meter dengan beliau umat Nabi umat Nabi Musa itu gemeter mengatakan kepada Musa sebagaimana dalam ayat Al-Quran Ya Musa inna lamudrakun kita ini akan disusul oleh Fir'aun dan bala tentera yang kuat ini akan kemana kita ya Musa Musa dengan tenang seakan-akan tidak ada apa-apa beliau mengatakan kalla inna ma'i rabbi ini tidak karena kita tidak akan terkejar oleh Fir'aun karena kami mempunyai Tuhan yang sebentar lagi akan betul memberi petunjuk jalan. Di hadapan kita laut yang Musa. Jalan kemana lagi? Musa mengatakan inna ma'i rabbi ini <coughs> Belum selesai Musa bercakap. Turun wahyu. Idrib di asal bahr Fanfalaqa. Fakana kullu firqin qad tawqil 'azim eh Musa cedek yang di tanganmu ini pukul ke laut nanti itu laut akan membuka dirinya untuk kau lewati dan betul Musa memukul dengan tongkatnya laut maka keringlah laut itu dan antara satu dengan yang lain seperti gunung yang tinggi anak pun gufirtin kamu itu gunung penting yang Ustaz maka berjalanlah Musa dengan sahabat dengan teman-temannya melintasi laut yang dikeringkan oleh Tuhan sebab Tuhan Allah ikut turun tangan di saat dan detik-detik yang amat kritis itu terhadap Musa mengatakan kepada laut yang dia ciptakan wahai laut keringkan dirimu untuk manusia yang beriman kepada ini laut tidak akan dapat berbuat kecuali samanya ya seperti hukum alam mana ada alam raya ini yang bisa bertentangan dengan perintah Allah daya tarik bumi kalau kita lemparkan sesuatu ke atas dia pasti ditarik oleh bumi itu hukum tapi dalam masa dalam waktu-waktu tertentu Allah bisa merubah hukumnya katakan laut jangan menelan Musa maka berjalanlah Musa bersama sahabatnya Sesudah selesai, Fir'aun dengan bangganya mengatakan, lihat, wahai Bani Israel, lihat kaumku, lihat aku Tuhan. Lihat laut sekarang takut kepada aku terbuka. Begitu <coughs> dia melintas sampai di tengah-tengah. Allah mengatakan kepada laut, tutuplah diri dan tenggelamlah manusia-manusia. Ma'asyiral muslimin, Nabi Ibrahim alaihissalam <coughs> di waktu dia berkonfrontasi dengan Namrud Namrud tidak mau kalah dengan Ibrahim yang dilihatnya baik. Dia katakan, kumpulkan kayu sebanyak-banyaknya. Aku akan bakar manusia ini hidup-hidup. Maka berhari-hari manusia mengumpulkan kayu dan dinyalakan kayu itu. Api unggun yang begitu besar tidak memungkinkan lagi orang dekat. Maka Ibrahim dilemparkan dengan satu ketepil sampai ke tengah-tengah laut, tengah-tengah api. Apa kata Allah? Api yang tabiatnya memakan apa yang di atas dan yang menyentuh dia. Detik-detik itu Allah turun tangan kepada api mengatakan, wahai api, jadikan dirimu itu dingin untuk Ibrahim. Berbaliklah tabiatmu menjadi dingin. Qulna ya narukuni bargani wa salaman ala Ibrahim. Maafkan muslimin. Allah berfirman seakan-akan kepada api, wahai api, manusia yang mempunyai kadar iman tinggi di dalam dadanya ini, jangankan kulitnya, bajunya jangan kau makan. Dan keluarlah Ibrahim daripada api. Seger bugar, seakan-akan dia baru istirahat di satu pegunungan dari hasil bardan bersalaman itu. Fir'aun dan Namrud waktu itu kehilangan nafas geleng-geleng kepala, melihat manusia yang selamat keluar daripada api berhari-hari nyala kayak begitu besar Daud yang kalau manusia akan melunakkan besi memerlukan paling sedikit 2000 celcius buat Nabi Daud Allah memberikan keistimewaan wa alanna lahul hadid karena apa? karena niat nabi Daud akan ini baju-baju besi untuk perang bisa dinilai maka lunaklah besi itu di tangan Nabi Daud Berapa contoh yang ada dalam Quran tentang iman menjadikan manusia ini dikdoyo dan tidak terkalah. Dan iman kalau diolah ada satu proses iman menjadikan manusia ini bisa mengontrol tujuh anggota eksekutifnya. Kalau dia sudah bisa mengontrol tujuh anggota eksekutifnya, lidah, mata, kuping, tangan, perut, hati farji maaf maaf maka orang ini bisa memimpin sebanyak-banyaknya orang yang dihadapan sebab kekalahan kan manusia biasanya dari dalam kalau sudah hatinya dirongrong oleh syahwat syahwat tentang perempuan syahwat dunia syahwat kedudukan dan sebagainya maka orang ini pasti jalan di dalam sesuatu yang hampir diarahkan oleh setan dan oleh hawa nafsu. Orang ini tidak bisa kuat, dia lemah karena dia diperbudak oleh syahwatnya. Jadi anggota kita yang tujuh tadi itu harus dipimpin oleh otak dan otak ini dipimpin oleh wahyu, oleh perintah Allah. Tidak berguna kita pergunakan itu semua kecuali untuk yang diri oleh Allah. Baru kita kuat. Saudara-saudara, ini sebabnya saya katakan tadi iman. Kalau tadi saudara katakan wah itu kan nabi-nabi. Sekarang saya bawa tentang sahabat Nabi Muhammad SAW. Oh, ya. Waktu salah satu dari panglima perang, yaitu dari sahabat Nabi, hendak membuka Iran, negeri Parsia waktu itu, yang masih beragama Majusi. Maka panglima perang berhenti di hadapan sungai Dijlah sungai Dijlah di Irak yang kebetulan saya pernah melihat sungai itu sungai yang lebarnya saja hampir kadang-kadang di beberapa tempat hampir mencapai satu kilo sudah laut bukan sungai waktu itu para sahabat tidak ada yang berenang sebab di zaman itu tidak ada orang belajar berenang waktu itu ada Salman al Farisi panglima perang tanya kepada Salman ya Salman Bagaimana kita menghadapi ini sungai? Kata Salman, kita terjun saja di sungai ini. Lalu Panglima Perang tanya kepada prajurit-prajurit dan tentaranya, apakah ada di antara kalian yang melakukan dosa besar? Dalam bahasa Arabnya, abikum man kibul kabair. Qalu Dan la, la sahabat. Artinya tidak ada seorang di antara kita yang melakukan dosa besar zina, minum, liwat dan sebagainya. Kata Panglima Perang, kalau begitu marilah kita terjun saja di laut. Allah menyaksikan kita. Kita bukan orang poya-poya berjalan-jalan. Kita ini berjihad bisa dilihat. Dia tahu apa niat kita. Maka berterjunlah sahabat itu dengan kudanya, ada yang jalan kaki, jalan di atas air. Seakan-akan tidak ada, seakan-akan tidak ada air maka tentara Persi di sana yang melihat ini, mereka lari lintang kukang sambil berteriak-teriak, Diwan Amden, Diwan Amden, ini tentara jin, tentara jin. Kita mesti lari. Tidak pernah orang melihat orang jalan di atas air. Tapi sahabat Rasulullah SAW karena masa-masa tertentu mereka tidak dikalahkan oleh Allah. Mereka diberi kesempatan untuk jalan di atas air. Yang menjadikan air keras, air seperti aspal adalah Allah. Karena apa? Karena iman. Iman para sahabat. Karena itu saudara-saudara, kita di zaman ini tidak berdaya. Zaman umat Islam dari kutub ke kutub dikeroyok. Tidak ada umat di dunia yang dikeroyok seperti umat Islam. Dikeroyok oleh Yahudi, Sionis, internasional, oleh komunis, internasional, oleh majusi, internasional, oleh musyriki, macam-macam. Karena kekuatan iman tidak terjamin karena prosesnya tidak ada maka pemuda dan pemudi kita lebih dekat daripada sifat loyo maaf maaf tidak ada kekuatan batin sedikit rayuan mempesona mereka sedikit tawaran menyebabkan mereka menjual apa yang ada di tangannya dan ini satu sebab kekalahan kemunduran cekcok di antara kita dan seterusnya dan seterusnya itu saya punya pendapat memperkuat iman adalah tugas yang paling penting sekarang ini kemudian mengetahui apa sebenarnya Islam itu kalau tadi iman kita akan ma'rifah kepada Allah tanpa ma'rifah kita tidak akan bermujahadah untuk dia ada jaminan daripada Allah yaitu dalam ayat wa amma man khafa maqama rabbihi ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي mawa ini satu jaminan sudah safe kita tidak usah takut asal kita bisa takwa dan menjaga, maka al-jannah dia antara menjaga tujuh anggota kita harus kita kontrol kita tidak lepaskan satu kesempatan untuk dia bertindak nyeleweng kaki yang dipakai untuk antri karcis bioskop dengan kaki yang dipakai bangun malam pasti ada beda manusia yang yang berdiri di atas dua kaki berbeda segala-galanya seorang yang mempunyai tangan yang dipakai untuk mencopet tangan yang dipakai untuk sedekah tangan yang dipakai untuk membunuh orang tangan yang dipakai untuk membaca Quran tengah malam ini manusianya pasti berbeda berbeda mentalitas dan berbeda kualitas ini tidak usah diragukan lagi dan ini semuanya adalah akibat al-ma'rifah billah wal mujah di zaman seperti sekarang serba rayuan mengelilingi kita selain dari fitnah selain daripada tipuan hampir tidak banyak orang yang berbicara dengan jujur hampir tidak benar advertensi-advertensi yang dibuka semuanya dibeda bahkan kadang-kadang disulap menjadi palsu dia bilang ucapkan bintang dan yang terdekat dari dunia internasional ini anak-anak muda yang belum ngerti war itu dia minta bintang bebek akhirnya dia masuk di kot tidak masuk di dunia internasional ditipu dia oleh advertensi seperti itu kalau anda mau berbahagia isaplah rokok yang namanya ini padahal itu racun jadi di antara serba tipuan kalau kita tidak waspada kalau kita tidak mempunyai nur iman di dalam hati yang menyoroti itu semua dan kita rasakan dengan rasa zaukul imani maka kita akan kopro dengan dunia jadi jahiliyah seperti sekarang Masyarakat Muslim, kita tidak punya bondo apa-apa bondo umat Islam adalah Quran dan pemuda, ini modal kalau satu umat pemudanya sudah tidak bisa diharapkan maka umat itu tidak bisa diharapkan kejayaannya kaum Yahudi ingin supaya pemuda Islam ini sama sekali tidak mengerti apa agamanya keblinger sama sekali dalam masalah-masalah yang mereka terbitkan dan filsafat-filsafat brengsek yang mereka simpang siurkan di tengah kaum muslimin dan pemuda muslim kalau tidak mengerti sendiri tentang agamanya mereka akan terseret berapa pemuda muslim masuk komunis berapa pemuda muslim menjadi manusia yang bejat akhlaknya karena asal mulanya tidak mengetahui agama jadi fitan kamu jebak seperti sekarang ini wajib kita hadapi dengan Allah wa tauhidun nas wal ilm di Islam mengesahkan Allah dan mempersatukan umat dan mengerti apa itu Islam saudara-saudara yang terhormat kita terkena banyak musibah ada kadang musibah itu terkena pada harta benda itu juga di atas. ada musibah mengenai badan tapi ada musibah mengenai ideologi Jepang waktu kena musibah dalam negerinya di bom di Hiroshima dan Nagasaki maka Jepang sekarang sudah boleh sudah tidak ada lagi itu musibah di mana negerinya hancur dia sekarang menandingi Amerika dalam industri industri mobil Amerika hampir pukul karena masaknya roda mesin industri Jepang Jerman kalah perang hancur negeri tetapi bangun lagi tetapi umat yang ideologinya diganyang ideologinya difitnah maka umat ini untuk sebab yang membangun manusia adalah semangat dan semangat itu bergerak karena ada satu ide kalau di zaman Nabi SAW ada asosiasi mati jadi ada jannah ada itu ada ini itu semua sekarang sudah ditutup bukunya oleh ajaran-ajaran barat dan ajaran Zionis internasional sehingga orang tidak kenal dalam evaluasi kemenangan barat terhadap dunia Islam di abad ke-14 yang baru kita tinggalkan antara lain istilah kalimat-kalimat dalam Islam sudah tidak digunakan lagi Islam sudah tidak digunakan lagi pertama mereka menggandeng Turki sebagai satu khalid negara Islam yang besar waktu itu tumbang maka umat Islam sudah tidak diperkenalkan lagi dengan Islam diganti oleh kaum Yahudi dengan teori nasionalisme nasionalisme tidak merupakan satu kekuatan batin yang membawa ini umat untuk membangun nasionalisme kata Krishna Menon Menteri Luar Negeri India dan satu orang politikus kawaan tahun 63 di muka United Nations dia bilang bahwa ini adalah suatu yang menjadikan umat ini seperti pretelan tidak ada universalisme yang universalisme antara lain adalah Islam. Sudah ada satu kesaksian daripada seorang barat di satu seorang profesor namanya Irving dari Universitas Tennessee di Amerika. Dia pidato di hadapan kaum muslimin di kota Glasgow di Inggris. Dia berkata, hei kaum muslimin, kamu tidak akan bisa menandingi barat dalam ilmu pengetahuan teknologi ya ekonomi militer persenjataan kamu mundur kamu ketinggalan tetapi kamu dapat menjadikan mereka itu tekuk lutut di hadapanmu dengan Islammu ini maksudnya buktikan Islammu itu yang mana mana itu Islam mengapa kamu tutup-tutupi sendiri mengapa kamu tidak lagi Islam minded Coba sekarang kita yang berada di masjid ini tanya pada dirinya, kenapa jam tangan kita yang ada tanggalan kita pakai tanggalan Masehi? Padahal Islam mempunyai tanggal? Apa sebab? Apa Nabi Muhammad SAW meninggal tidak meninggalkan bagi kita satu kalender? Tidak mempunyai kita hitungan bulan? Terus itu satu raja salibis di barat diabadikan namanya di atas kalender karena dia berjasa pada umat barat tetapi kita yang mempunyai Muhammad safar Rabiul Awal, Rabiul Akhir Jumadil Awal, Jumadil Akhir sekarang ini ini kita tidak ada satu tahun dengan tanggal itu malah diperbaiki dijadikan katanya ini tanggalan umum jadi tanggalan kita ini bukan umum ini satu satu kekeliruan yang bagi seorang muslim tidak boleh diterima begitu saja kita harus Islam main saya pakai tanggalan saya tuan-tuan boleh pakai tanggalan tuan-tuan kalau kita mau berhubungan dengan pemerintah, kita pakai dua tanggal, tidak ada haram, tidak ada salah. Pemerintah pun tidak akan marah kita memakai tanggal Rabi Awal misalnya. Di samping tanggal yang dikenal oleh pemerintah atau yang dipakai oleh pemerintah. Namun sebagai muslim, dia harus berpegang dengan tanggalan. Ini salah satu Islam main. Kita harus mempunyai perasaan sebagai muslim. Ada kesiadat kita mengatur dekorasi rumah kita memasang gambar-gambar kita itu menunjukkan sampai di mana kita bisa mendemonstrasikan Islam itu kadang-kadang gambar-gambar di negeri di rumah tangga itu adalah gambar-gambar dari Jerman Barat bintang-bintang film dari Barat dan seterusnya kadang-kadang kita memakai pakaian Barat tanpa memperhitungkan untung ruginya kadang-kadang kita memakai celana komprang maaf maaf yang menyeret dia dari segala hukum keliru ya karena dia dari Amerika atau dari Barat kita ikut ini taklid buta apa sebab kalau itu ditinjau dari ilmu higienis dari ilmu kesehatan tidak sehat sebab celana atau sarung atau apa yang menyeret sampai ke tanah itu akan mengenai sesuatu yang apakah maaf ludahnya orang ada TBC atau ada penyakit-penyakit yang diseret oleh celana lalu kita keluarkan kalau mau tidur kita gantung gitu atas tempat tidur kita kita hirup vaksin-vaksin itu tidak sehat kalau ditinjau dari segi ekonomi sudahlah cepat mengganti itu saudara ini jadi celana robek dan kalau ditinjau dari segi syariat maka Rasulullah SAW bersabda maaf asfara minal tabel nah tiap pakaian celana sarung yang menutupi mata kaki maka itu pakaian api neraka senyuman Rasulullah SAW jadi itu miras-miras mengenai apa yang kita lakukan apa yang dilakukan oleh umatnya zaman ini dan banyak lagi hal-hal yang seakan-akan kita ikut menutup-nutupi Islam itu sendiri jadi Islam tidak bisa dilihat mana hukumnya, mana adat istiadatnya, mana akhlaknya sekarang orang pada pada takut kalau berbicara dengan seorang muslim maka goro dan tipu atau bohong adalah pertama-tama yang ditakuti dari seorang muslim kalau mau ke masjid sampai masjid ini kotor sandal-sandal dimasukkan karena takut dicopet orang diambil jadi pencurian itu pusatnya di masjid-masjid <laughs> mana toharat ya benar kalau kita ambil hukum fikih kita sudah suci pakaian suci badan artinya tidak ada besar tidak ada kecil dan suci tempat di masjid tetapi belum tentu suci hati selain itu yang akan menghadap pada Allah kita mengatakan Allah Akbar hujat wajah bagi lima samawat wal ard dia melirik sandal orang akhirnya kesucian itu sudah tidak bisa di, diharapkan tidak bisa dibayangkan sama sekali karena itu saudara-saudara kita harus syukur pada Allah menjadi muslim tapi belum bisa kita dinamakan orang yang syakiri